banyak memberikan kenikmatan baik keamanan kesempatan dan kesehatan dan tidak kalah pentingnya nikmatut taufik Allah masih membimbing diri kita untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan mewujudkan takorup mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala berupa tolabul ilmi asyari adalah termasuk prinsip dakwah salafiyah ialah prinsip ikhlas dalam menuntut ilmu bahkan semua amalan harus dibangun dengan ikhlas maka barakallahu fikum Semoga Allah jadikan kita Orang yang mampu untuk selalu mengikhlaskan Semua amalan-amalan kebaikan kita Taib Pada kesempatan yang lalu Telah kita sebutkan poin kedua Dari afatul ilm beberapa penyakit-penyakit penghalang yang bisa menjadi penghalang dan penyakitnya orang yang memiliki ilmu yaitu poin yang kedua al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin berbicara tentang Allah tanpa ilmu berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu dan kita selesaikan insyaallah surat Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 33 Kul innama harrama rabbi Katakan sesungguhnya Tidak lain telah mengharamkan Robku al-fawahis Perbuatan-perbuatan keji Ma dhahara minha wa ma Yang nampak dan yang tersembunyi perbuatan keji yang dilakukan dengan nampak ataupun tersembunyi wal isma dan perbuatan dosa diharamkan oleh Allah wal baghya dan melampaui batas bi ghairi haq melampaui batas tanpa kebenaran kemudian wa antusriku billahi malam yunazil bihi sultana kalian berbuat kesyirikan kepada Allah wa antusriku billah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan perkara yang Allah tidak turunkan kekuasaannya dan yang terakhir wa antakulu 'alallah ma la kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu di sini kata Ibnu Qayyim disebutkan di akhir ayat perkara yang Allah haramkan yang terakhir adalah kata Ibnu Qayyim Al-qawlu Allah bila ilmin Berbicara tentang Allah tanpa ilmu Wa asyaddu hadihil muharramat tahrima Itu perkara yang paling besar keharamannya asyaddu hadihil muharramat yang paling keras larangan dalam keharamannya wa a'dhamuha isma yang kedua paling besar dosanya oleh karena itu zukira fil martabati rabi'ah sehingga disebut poin keempat karena di situ yang pertama berbuat keji, berbuat dosa, melampaui batas atau berbuat kesyirikan baru yang keempat adalah berbicara tanpa ilmu sehingga kata Ibnu Qayyim ini termasuk paling besarnya dosa a'dhabuha isman paling besar kejahatan dosanya disebutkan poin keempat taib sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan yang paling atas dan itu yang paling mengerikan yang itafaqat alaiha syara'i wal adian, yang telah disepakati oleh syariat dan agama walatubahu bihal tidak boleh tidak dibolehkan dalam keadaan bala takunu illa muharramah bahkan itu perkara yang diharamkan iya sehingga di sini Tayyib itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa berbicara tentang Allah ini haram zatnya, jenisnya. Sehingga ini perkara yang bisa menjadikan orang semakin jauh dari petunjuk. Lalu disebutkan juga di sini, naam, secara ringkas kemarin bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini adalah wa aslu syirki wal kufri wa al qawlu ala Allah bahwa pokok poros perbuatan kesyirikan dan kekufuran itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu aslu syirki wal kufri asal pokok terjadinya kesyirikan dan kekufuran kata Ibnu Qayyim adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa? Fa inal musyrik yaz'amu yaz'umu anna man ittakhadahu ma'budan min dunillah yuqarribuhu ilallah karena orang musyrik menganggap yazum bahwa siapa saja yang menjadikan sesembahan dari selain Allah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang yang berbuat syirik dengan anggapan Siapa saja yang menjadikan sesembahan dari selain Allah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Ini ucapan orang musyrik. Wa yasfa'ulahu indah bisa memberi syafaat di sisi Allah. Kedustaan kedua. Wa yakdi hajatahu biwasitatih orang musyrik yang menjadikan sesembahan dari selain Allah beranggapan bahwa sesembahan selain Allah bisa memenuhi hajatnya mengabulkan keinginannya barakallahu fik kama takunul wasaid indal muluk seperti para perantara di sisi para raja kalau kamu ingin minta kepada raja, bisa melalui para perantara-perantaranya. Sungguh ini ucapan mereka. Fakullu musyrik qailun Allah bila ilmin. Orang yang berbuat kesyirikan tadi sungguh kata Ibnu Qayyim berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apa sama Allah dengan raja? Betul kalau minta ke raja manusia pakai perantara-perantaranya. Adapun meminta kepada Allah Allah maha dekat, maha tahu Maha mengerti si hati orang Tidak ngomong Allah sudah tahu Wallahu bidatis sudur tidak perlu pakai arwahnya Syekh Abdul Qadir, syekhnya para wali minta hajat kepada Allah. Siapa yang bilang seperti itu? Orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa berbicara seperti itu? Anggapan tanpa ilmu. Berarti berbicara tanpa ilmu itu asal usul muncul praktek kesyirikan Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum Di sisi yang lain berbicara tentang Allah tanpa ilmu maka qad yatadammanu ta'til wal ibtida' fi dinillah masih di antara kejahatan berbicara tanpa ilmu tentang Allah karena yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu terkandung taktil wal ibtida' fi dinillah mengosongkan adanya pembuat syariat wal ibtida' dan membuat kebid'ahan di dalam agama Allah. Kalau ini aam minasyirki lebih umum dari perbuatan apa? syirik. Kalau syirik perbuatan kesyirikan itu fardun, perbuatan kejahatan tersendiri min afrodih dari eh, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kenapa orang membuat kebinahan, Bikin cara model ibadah ini, ibadah itu, dimodifikasi seperti ini, seperti itu. Pangkalnya karena dia tanpa ilmu. Walaupun mungkin saya dapat ilmu wangsit ilmu wangsit dari mana saya dapat bisikan hati bisikan siapa yang memberi bisikan apapun dasar hukumnya kalau cuman bisikan hati kerenteknya hati saya berhasil berpikir sudah cukup dengan ayat, dengan hadis. Kemana ayat dan hadisnya? Kamu tinggalkan. Lalu apa fungsinya diutusnya Rasul? Apa fungsinya Allah turunkan Quran? Ini lebih jahat lagi, akan membuat banyak kejahatan-kejahatan, bukan hanya perbuatan syirik. Barakallahu Bukti berikutnya walihada kanal kadib ala Allah mujiban liduhulinar. Bukti berbicara tentang Allah tanpa ilmu di atas kejahatan perbuatan syirik karena itulah nabi Sallallahu alaihi wasallam mewajibkan orang yang berdusta atas nama Rasul adanya masuk diwajibkan masuk neraka. Eh? Siapa yang berdusta dan kedustaannya di atas namakan Ar-Rasul mujiban lidukhulin nar wajib diwajibkan bagi dia masuk neraka wa ittikhada manzilih minha mubawwa'a dan dia memilih tempat duduknya dari neraka dia suruh mengambil salah satu tempat tinggalnya, tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Kenapa dia disuruh mengambil salah satu tempat di dalam neraka sebagai tempat duduknya? Dosanya apa sih orang ini? Apa karena mencuri? Apa karena merampok? Apa karena berzina? Bukan. Orang ini bicara. Saya orang baik-baik bicara kok ya. Ya kalau kamu orang baik bicaranya isinya baik enggak? Orang itu dinilai baik kan bukan hanya dari fisiknya, gelarnya, penampilannya. Isinya kayak apa? Kalau ternyata dia bicara tentang Allah tanpa ilmu, apalagi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man aduma maulidi fahuwa ma'i fil jannah Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku bareng dengan saya di sorga Jadi yang oh, merayakan dengan cingkrak-cingkrak itu samaku di sorga begitu Allah mustahil qaul ala Allah bila ilm sebutkan satu sahabat yang mengagungkan hari kelahiran beliau kalau ada sebutkan tabiin yang memperingati kelahiran beliau tak mampu mendatangkan riwayat berarti riwayat dari mana Wah itu Solahuddin al Ayyubi, Dalilnya Solahuddin al Ayyubi, Asal Juki. Siapa Solahuddin al Ayyubi? Sehingga dijadikan pembuat contoh syariat. Itu kalau betul riwayatnya. Coba telusuri ulang, betul apa tidak hati berbicara tentang agama disandarkan kepada Rasul. bawa maq'adahu minan nar. Ambil tempat duduknya nanti di neraka, bukan di sorga. Neraka. Itu karena bicara tentang Rasul tanpa ilmu. Allah muslimin, Wawal manzilul lazim itu tempat yang mesti la yufariquhu sahibuh enggak akan berpisah bagi pelakunya li'annahu mutadammin lil qaul 'ala Allah bila ilm karena terkandung ucapannya bicara tentang Allah tanpa ilmu Mahasiswa ikhwah demikian pula dunub ahlul bid'ah dosa-dosa ahlul bid'ah kulluha dakhilatun tahta hadal jinsi seluruh pelaku-pelaku bid'ah masuk di bawah jenis ini falatata haqqatu taubah minhu illa bitaubah minal bid'ah tidak akan terwujud taubatnya kebid'ahan kecuali taubat dari bid'ahnya barakallahu fiik wa anna bitaubah minha liman lam ya'lam dari mana orang itu bisa taubat kalau dia tidak tahu annaha bid'ah bal yajunuha sunnah bahkan dianggap ini sunnah kamu aja yang nyeleneh. Dia berbuat bid'ah tanpa dalil. Kita mengingkari bid'ah malah diingkari. Saking banyaknya bid'ah. Bayangkan. Kalau zamannya Umar bin Khattab, Sobih bin Asal, mulai bicara ayat-ayat yang mutasyabih ditangkap oleh Umar bin Khattab pukul iya bicara agama dengan ayat yang mutasyabih tadi bikin keraguan orang tangkap pukul sampai kepalanya keluar darahnya pukulin ya Umar kalau kamu ingin bunuh saya Amirul Mukminin bunuh saya dengan cara yang baik jangan kayak gini sudah keluar apa yang di otak saya. Subhat-subhatnya sudah apa? Keluar tobat saya. Gitu. Ketika sunnah masih kuat. Ketika ilmu masih kokoh di hati manusia. Tak main-main orang. Takut bicara agama tanpa dalil menyandarkan agama kepada Rasul tanpa diketahui hal tersebut dari Rasul atau tidak takut karena ilmu masih kokoh di hati manusia sunnah lebih besar kekuatannya daripada bid'ah kalau bid'ah sudah merata kemana-mana ini yang mengerikan sunnah terasing dan diasingkan. Barakallahu fiik. Sehingga orang mutobat itu susah. Kenapa susah? Karena hanya lihat yang banyak. Masa yang banyak yang salah? <laughs> Iya. yeah. Padahal benar dan salah bukan dilihat dari jumlah banyaknya. Sampai ada seorang berdoa di hadapan Umar bin Khattab, "Ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit." Karena dalam Al-Qur'an yang sering disebut-sebut itu sedikit wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit yang bersyukur. Yang disebut kebanyakan orang walakina aksarohum la yafqahun, kebanyakan orang enggak paham. Walakina aksarohum la ya'lamun. Kebanyakan orang enggak ngerti. Sehingga susah untuk bertobat. Karena dia merasa di atas sunnah. Wawayatu ilaiha. Bahkan dia mengajak tanda-tanda orang cinta Nabi ya meng, menghadiri hari kelahiran acara kelahirannya perayaan Nabi. Mereka aja yang tidak cinta kepada Nabi. Ya, mencintai Nabi itu bukan dirayakan hari kelahirannya, diikuti petunjuknya. In kunta ingkanat hubbuka sadikon la tahu. Innal muhibba liman yuhibu muti'u Kata penyair Kalau cintamu cinta yang jujur La atok tahu Pasti mentaati kepada yang dicintai Gitu? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai taat mentaati. Antum mencintai siapa misalnya? Mencintai Allah, mesti manut sama Allah. Antum mencintai Rasul, mesti manut sama Rasul. Kalau cintanya apa? Jujur. Cinta yang jujur kan seperti itu. Jangankan kepada Allah dan Rasul, kepada anak istri antum cinta sama anak antum cinta dengan pekerjaan bos mengatakan besok berangkat jam 7 ya siap bos kalau kurang 10 menit pecat kau siap ya tidak langsung dipecat lah surat keluar apa dulu Surat teguran pertama. Walaupun hujan, dingin, sudah siap-siap jam 6 sudah mandi, sudah sarapan, motor sudah dipanasin, mantel di siapkan bok nanti hujan, nanti terlambat. Surat keluar. Teguran keluar. Takut betul. Kenapa? Apa sebabnya kira-kira? Karena cinta. Jadi cinta itu tidak cukup saya cinta, saya cinta dilakukan, saya cinta. Namanya gombal, menggombal. Cinta yang benar itu adalah seharusnya mentaati, mengikuti yang dicintai. Naam. Barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya. <coughs> Jadi Seorang ketika bicara tentang agama Allah harus betul-betul dibangun di atas ilmu. Berkata Ibnu Wahab, kala Ibnu Wahab Sami'tu Malik yaqul Saya pernah mendengar Imam Malik Imam Darul Hijrah, imamnya Medina, berkata, Lam yakun min amrin nas, walaman mabba min salafina, ma adraktu ahada uqtudiya bihi yakulu fi syai' ada halalun wa ada haram wa makanu kanu yajtari'un ala dalik wa innama kanu yaqulun naqrah kada wa naro kada hasana fayanbahi hada wa la naro hada kata Imam Malik beliau bercerita lam yakun minan nas man mabo min salafina tidak akan tidak ada tidak ada seorang pun dari manusia dari orang-orang yang telah mendahului kita tidak ada urusan manusia sebelum kami dari para pendahulu kami para salaf wala adraktu ahada dan tidak pula aku dapatkan seorang waktu dia yang diikuti ucapannya yakulu fi yang dia berkata tentang sesuatu hada halal wa hada haram ini halal ini haram artinya mereka betul-betul ketika mengatakan ini halal ini haram berhati-hati wa makanu yajtariun ala dalik dan mereka tidak lancang jeri tidak lancang dalam hal itu hmm. wa inamakanu yakulun namun mereka hanya mengatakan nakroh kami tidak suka dengan ini wa narohada hasana kami pandang ini baik Fayan bahi hada seyogyanya memang demikian. Tidak lancang. Berhati-hati menentukan kalimat wah ini halal, ini haram. Itu para salaf yang mendahului kami dan orang yang saya dapatkan di masa hidupku. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Qala si Hamid As-Sa'di Hamid Al-Faqih rahimahullah ketika menjelaskan surat Yunus 59 Fa inna awwala khutwatin ila syirki sesungguhnya langkah pertama kepada perbuatan syirik huwa auhiya. Al-qaul Allah bila ilmin. Langkah pertama menuju perbuatan syirik adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Demikian kata Syekh Hamid Al-Faqih rahimahullah bahwa langkah pertama untuk berbuat syirik yang dituntun oleh syaitan adalah untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah tokoh kafir jahiliyah Amr bin Luhai al-Khuzai ketika dia berobat atau safar ke negeri Syam tempatnya para nabi dan rasul Syam Palestina dia melihat orang-orang menyembah dengan menggunakan berhala-berhala. Maka kemudian dia bawa salah satu berhala tersebut dan dipasang di Ka'bah. Ini kami dapatkan di negeri Syah ibadah seperti ini. Semenjelah mengikuti Amr bin Luhai dia merubah agama Ibrahim menjadi agama berhala. Kenapa dirubah? Dengan anggapan ini kelihatannya baik. Kayaknya ini lebih bagus. Ini tidak ada. Model ibadah seperti itu dipasang sehingga kata beliau ro'aitu Amr bin Luhai yajuru qasbahu finnar Allah perlihatkan kepada saya Amr bin Luhe ini isi perutnya ditarik-tarik di dalam neraka. Kenapa? Fa'inahu awwalu man sawaib. Karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim, agama Tauhid, menjadi agama berhala. Lihat. Jadi hati-hati. Cuman melihat, oh kelihatannya bagus. Lalu bicara ini bagus untuk ibadah. Di zaman sekarang banyak orang tidak ngerti kadang suatu perkara yang sudah jelas keadaannya. Adalah Ibnu Mas'ud ketika memegang lengan istrinya, lengannya. Di lengannya itu ada e, kuningan, sufer kuningan. Begitu dipegang apa ini? Minal wahinah ya. Ini dari apa untuk membuat orang tetap sehat, kuat, supaya tidak lemah. Maka oleh Ibnu Mas'ud dicabut buang. Innahala taziduka ila wahna. Ini justru menambah kamu apa? Lemah. Tiwalah. Atiwala tu syirkun, tiwala syirkun, tiwala syirkun. Nabi ingatkan, jimat-jimat seperti ini syirik kepada Allah itu terbuat dari sufer kuningan. Warnanya kuning. Biar kuat. Tidak kena apa namanya? Tidak kena bala untuk tolak balak. Bagaimana kalau bukan dari kuningan? Dari apa dulu orang Jawa? Sambet supaya tidak kena sambet sehingga disambet dulu supaya tidak kena kesambet disambet dulu pasang di lengannya di kakinya kalau orang dulu pakai kolor tahu kolor bukan color itu kolor celana yang sudah tidak dipakai diambil nah, didikatkan ke lengannya, lehernya untuk tolak bala. Ini tiwalah namanya. Tiwalah itu syirkun. Tiwalah itu termasuk di antara praktek syirikan. La mustahil. Di zaman sekarang banyak orang tidak tahu kadang. Asal ikut membeli ini apa ini Pak? Ini untuk keselamatan. Supaya di pasar selamat, di jalan selamat, pakai gelang selamat. Tolak bala. Harganya murah kok, Pak. Berapa, Pak? Sepuluh ribu. Sepuluh ribu tapi merusak agama. Mungkin harganya murah, 7 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Begitu kamu yakini bisa menolak bala, hancur agama kita. Rusak ketohidan kita. Sehingga seorang harus betul-betul mengerti agamanya. Tayyib. Sehingga kata Syekh tadi awal kali langkah kesyirikan adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wadhalika bisami anna Allah subhanahu qad babal fihi fi kalamihi wa risalati rasulihi alal amah. Karena dia telah menutup pintu pintu memahami ucapan Allah, ucapan Rasulnya secara umum wa fatahahu li taifatin khassah dan dibuka kesempatan sekelompok orang yang khusus awil likillatin minan nas sehingga dianggap za'amuhum rijaladdin orang tadi oh, kita tidak akan mampu memahami ayat memahami hadis itu harus tingkatannya apa namanya sudah tingkatan kelas tinggi, tidak akan mampu. Sehingga jadilah mereka barakallahu fikum memilih orang-orang tertentu yang bisa membuat syariat. Allah musta. Wa nafardun 'alal amma taqlidun haula bila ilm dan mewajibkan secara umum orang-orang awam cukup taklid. Ya, Dah kita manut aja, Kita tidak bisa mencapai tingkatan oh, seperti mereka. Kamu tidak akan mampu belajar agama seperti mereka. Ya tidak mampu karena syaratnya berat. Kalau mau belajar, tirakat dulu. Mandi dikali jam 2 malam. Zikirnya 100 ribu kali. Ngitungnya juga susah Pak seratus ribu kali. Wong yang 33 kali aja kadang habis sholat wajib, kadang keliwatan. Nah sambil ngantuk. Ini seratus ribu. Susah. Sudah kayak gitu, malam melek, malam apa? Melek, siang apa? Tidur. Ilmu kalong namanya. Jadi tirakat betul. Ya berat kalau agama kayak gitu. Kalau ingin jadi orang berilmu, masya Allah dimudahkan oleh Allah. Adapun orang yang tadi mengkhususkan agama untuk orang tertentu, akhirnya bicara bila ilmin wala basirah tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Falamazayana zayyana syaitan wa qabiluh setelah setan membisik-bisikan bisikan jahat, manusia pun menerima. Saya dapat wangsit. Untuk bisa mencapai tirto rekod kita, zikirnya harus caranya demikian, demikian, demikian. Yang syaratnya sangat berat. Tidak boleh bernafas, Zikir ini dibaca harus jangan sambil bernafas tahan nafas. Ajaran memberatkan. Nanti kalau sudah bisa, tingkatan ini akan lebih tinggi lagi. Kalau kamu zikir dan diresapi, sajadahnya lama-lama naik, Pak. Nah, ini sudah tingkatan syaitan. <laughs> Tambah mantap, begitu baca zikir tidak bernafas sekian ribu kali, sajadahnya naik, Pak. Turun, naik turun, naik. Tambah mantep dan tambah jauh dari sunnah. Lama-lama tidak kelihatan di masjid, tidak pernah Jumatan. Kemana sih Syekh Fulan? Wah Jumatannya di Mekah sana. Naik apa tadi? Sajadahnya. <laughs> Kalau dihitung Mekah dan Indonesia, berapa jam selisihnya? 4 jam 20 menit. Jadi kalau di sini di sini jam 12, di sana baru jam 8 atau tengah 9. Mundur, Pak. Sini dulu baru sana. Kan begitu? Jadi sana khotibnya belum naik, Pak. Barakallahu fiik. Khotibnya belum datang ke masjid. Kamu anggap saya sudah Jumatan tadi di Mekah. Naik apa pak? Naik sajadah. Allah musta'an. Zayyana lahumus syaitan. Setan semakin memperindah kesesatannya. Barakallah. Bicara tanpa il. Nabi ketika di Medina Jumatannya kemana Pak? Ke Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Kan di masjid yang terdekat. Nabi ketika di di Medina itu Jumatannya di, di Masjid Nabawi bukan pergi ke mana ke Mekah lalu kamu ngikuti siapa Barakallahu fikum itu karena sebab bicara tanpa ilmu wa qabilu athmara ittikhadha akhbarihim wa rubanahum arbaban min dunillah itulah buah buah dari menjadikan ahli ibadah ulama sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah. Fasyara'u lahum minad sehingga mereka membuat syariat-syariat dalam agama malam ya'zan bihillah yang Allah tidak pernah mengizinkan. Wasawwu wasawwahum birabbil alamin. Mereka telah menyamakan dengan Rabbul alamin fi haqqi tasri' dalam hal hak membuat syariat. Amlahum syuraka syara'u min dunillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat-syariat dari selain Allah? Haidah Itu akibat berbicara tanpa ilmu terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Ibnu Qayyim, wa mazalu yaquluna fillah. Terus menerus mereka itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu hatta i'taqadu li ba'dil basar qaddasah sampai punya keyakinan kesucian kesucian pada diri seorang zatiyahnya zatnya wa ana fihim syai'an min khawasir rabb fi sifati memiliki sifat yang khusus sama dengan robnya lihat sama syaitan lahum nurah dinamakan seton yang punya cahaya. Allah musta'an. Jadi itu kalau sudah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, manusia disamakan dengan Rabbul Alami. Bahaya sekali. Mensekutukan Allah. Awalnya karena bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jangan kamu lihat dohirnya. Dohirnya sedang tidur. Tapi sebenarnya dia itu sedang sembahyang. Bukan sholat, sembahyang. Kamu jangan lihat dohirnya, dia sedang e, joget-joget. Uh, Tapi kamu harus tahu dia itu sudah tingkatan apa tadi? Khos. Sudah tingkatan makrifah. Kalau kamu kan baru syariat, sholat di masjid. Kalau dia sudah dicabut kewajibannya karena sudah mencapai tingkatan yang khusus. Bayangkan. Ini akibat berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sampai begitu mati. Meyakini tanah yang untuk ngubur orang ini. Itu disucikan. Begitu datang ke kuburannya 100 meter itu sudah jongkok Pak 100 meter sudah jongkok Tidak mau kepalanya itu melebih tinggi kedudukannya dengan Jongkok betul, merangkak 100 meter Disucikan Nabi kalau masuk kuburan melepas sendalnya Sambil berdoa jalan Pak Bukan jongkok 100 meter. Lebih disucikan. Ketika mundur selesai, itu tidak langsung balik punggungnya gini. Jalannya sambil mundur, baru 100 meter, baru punggungnya apa? Muter. Betul-betul disucikan. Allah musta'an. Ini akibat berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Porosnya, asalnya adalah tadi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, torik, jalan, tabda'u minat taklidil a'ma' itu adalah jalan yang ditempuh orang yang taklid buta lil aba syuyuh kepada para nenek moyang kepada syekh-syekhnya karena tanpa ilmu dan itu yang tamsi tarujul bid'ah itu yang dijalankan dan dilariskan dilariskan dagangan itu oleh para pelaku kebid'ahan. Pokoknya surga neraka derek imam. Surga neraka derek imam. Wae kulon derek imam syafi'i. Surga neraka derek. Tak bisa. Surga neraka bukan milik imam syafi'i. Milik Allah. Ikuti jalannya Allah Ta'ala. Itu yang dilariskan ucapan itu oleh ahlul bid'ah. Sumal qaul fillah 'ala Allah bi ilm, kemudian berbicara tentang Allah di atas tanpa ilmu tentang Allah. Akhirnya apa? Isumma ittikhadul mauta aliha. Kemudian menjadikan orang mati sebagai sesembahan. Min dunihi dari selain Allah wa abna'ahu dan anak-anaknya li'annahum nurun in bathaqa minhu sampai anaknya dianggap sebagai cahaya pancaran dari bapaknya yang telah dijadikan Tuhan dari selain Allah fatatihim minal qulub wal a'mal ma la yalik illa bil qawil aziz Demikian bahayanya kesimpulannya bicara tentang Allah betul-betul menjatuhkan hamba-hamba itu ke dalam banyak perbuatan dosa, kebid'ahan, kesyirikan sehingga ini penyakit yang berbahaya. Sehingga Imam Bukhari dalam sohihnya babun al ilmu qabla al qauli wal amal. Bab berbicara itu adalah dengan ilmu. Berbicara itu al ilmu berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini simatnya ahlus sunnah Salafiyin Belajar, diilmui, diamalkan simatnya ahlul bid'ah hisbiyin beramal dulu baru nyari dalil. Bedakan. Kalau ahlus sunnah, kalau mau beramal dipelajari dulu. Sudah lengkap, bismillah amalkan. Kalau ahlul bid'ah, harokiyin, hisbiyin, itu beramal dulu Begitu dinasehati baru nyari apa? Nyari dalil untuk mendukung bid'ahnya. Seperti Yusuf Kordowi. Bom bunuh diri itu ada dalilnya. Wakah. <laughs> Allah musta'an. Dia sebagai pembuka pintu-pintu munculnya kerusakan-kerusakan dengan fatwanya tadi. Bom bunuh diri. Nah itu si Hulam, kisah Hulam yang dakwah terus minta dipanah begitu. Jadi kan bunuh diri. Dalil yang lemah. Sekarang bandingkan kamu dakwah dengan bom bunuh diri yang masuk Islam berapa orang? Eh? Berapa orang yang masuk Islam? itu memperindah Islam atau mencoreng Islam. Barakallahu fiik. Sehingga sangat lemah pendalilannya dan dibantah oleh para ulama. Orang yang menggulingkan penguasa barakallahu fikum mereka berdalil setelah diterangkan dalilnya Pantah dengan dalil ketahuan bid'ahnya baru nyari dalil. Itu sifat-sifat mereka. Adapun ahlus sunnah, dia berbicara, beramal, setelah dia mengerti ilmunya. Sehingga ahlus sunnah betul-betul waktunya dimanfaatkan dengan ilmu. Waktunya dimanfaatkan dengan ilmu. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah. Wafat umurnya 64 atau 65 tahun. Imam. Kata para ulama Syekhul Islam ini umurnya habis untuk ilmu dan dakwah. Itu. Tidak sempat menikah. Di penjara, dakwah. Di luar penjara dakwah. Ilmu sebarkan. Belum sempat menikah beliau wafat. Betul-betul imam-imam kita perhatian waktunya dengan ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullah Imam Nawawi sama beliau wafat belum sempat menikah. Lu waktunya untuk apa? Fokus betul. Oranglah sudah. Bukan berarti kami menyuruh jangan menikah, bukan. <laughs> Maksudnya para imam itu waktunya betul-betul perhatian dengan ilmu. Artinya kalau kita sudah menikah bukan berarti tidak memungkinkan untuk mengambil faidah waktunya dengan ilmu, tolabul ilm. Simat ahlus sunnah. Mana-mana Majlis ilmu datang, majlis ilmu datang. Kitab dan pena selalu menyertai dia. Talibul ilm. Sehingga betul-betul ucapan dan langkah kakinya ibadahnya di atas ilmu. Semoga Allah Ta'ala <clears throat> golongkan kita orang yang bisa ikhlas dan bisa bersabar dalam menuntut ilmu karena jalannya ilmu itu dibutuhkan kesabaran. Sebagai nama nasihat Khidir kepada Nabi Musa, Inna kalan tastati'a amaiya sobro. Kamu wahai Musa tidak akan mampu mengikuti saya untuk bisa sabar. Kata para ulama, nasihat seorang guru kepada murid yang ingin belajar itu adalah sabar. Sabar menghadapi gurunya. Mungkin gurunya kalau menyampaikan pelan, akhirnya ngantuk. Sabar menahan ngantuk. Atau mungkin sebaliknya yang menyampaikan cepat sehingga tertinggal apa yang dicatat. Sabar, jangan kapok atau sabar mendapatkan gangguan dari temannya. Dikisahkan seorang imam hadis ketika tidak tahu syekhnya itu buta. Buta. Kalau dia berludah ke kiri. Beliau pendengarannya kuat. Terdengar kresek, kresek, kresek. Langsung masuk kamarnya lagi. Tidak jadi menyampaikan hadis. Para murid-muridnya paham. Maunya oh begitu syekhnya datang, jangan bergerak. Jangan bicara, diam. Begitu ini tolib baru ini, baru pernah datang. Langsung duduk di sebelah kirinya. Paling dekat. Haddasana So. Langsung duduk. Nah, yang lain Jangan bicara, jangan bergerak. Bawakan lagi. So. <laughs> Iya. Sampai akhirnya selesai dan dia duduk bersabar. Kalau dia bergerak resek-resek, saya pergi. Sabar. Karena tidak tahu ya. <laughs> Kalau tahu tidak mau di situ. <laughs> Begitulah kesabaran para ulama sabar menghadapi apa yang dihadapi ketika tolabul ilmi. Sehingga ilmu itu mulia. Barakallahu fikum karena perjuangan para salaf kita kita bisa mendapatkan faidahnya. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat.